Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjut, lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Diperhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal fauzan asbahullah. Kita sekarang masih berada pada pembahasan Kalamullah Azza wa Jalla. Pembahasan seputar apa? ucapan Allah Subhanahu wa taala isbatu sifat kalamillah azza wa jal. Penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan halaman 106 bagian atas qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatul alaih wa tanzilu rabbil alamin. Al-Qur'an diturunkan dari Rabb semesta alam. Al-Qur'an diturunkan dari siapa? Dari Rabb semesta alam, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk bukan ucapan manusia yang mengatakan itu adalah makhluk ucapan manusia adalah ucapan yang batil ucapan yang keliru kita lihat qala asy-syarih sabahullah Syekh Shalal Fauzan asbahullah bawah itu bagian bawah Tanzil Rabbil Alamin diturunkan dari Rabb semesta alam. Qala jalla wa ala wa innahu ay al-Qur'an. Dan sesungguhnya Al-Qur'an lanam la tanzilu Rabbil Alamin sungguh turun dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Yang membawa turun siapa? Ar-Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril alaihissalam digelarin Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin gelar Jibril alaihissalam. Ar-Ruh juga gelar iblis atau apa? Jibril alaihissalam. Kemudian nan ada gelar yang lain siapa lagi? Syadidul Quwa. Itu juga untuk apa? Jibril alaihissalam. Al-Amin juga gelar untuk apa? Nam Jibril alaihissalam. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ayo na'am. Nah, lihat lagi di sini barakallahu fikum. Ala na'am, ala qalbika litakuna minal mundirin. Allah Ta'ala turunkan kepada dirimu agar engkau menjadi orang-orang yang peringatkan bilisanin arabi mubin dengan lisan bahasa Arab yang nyata. Hadhihi awsaful Qur'an. Ini adalah sifat-sifat Al-Qur'an Tanzilu Rabbil Alamin turun dari Rabb semesta alam. Turun dari Rabb semesta alam. Nazala min 'indillah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilu min Hakimin Hamid. Turun dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Tanzilul tanzilul kitab min Allah, turunnya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa munazzalun min Allah ghair makhluqin maka Al-Qur'an turun dari Allah taala bukan makhluk kama taqulul jahmiyah Qabba'ahumullah. Qabba'ahumullah. bal huwa munazun minallah. Perhatikan ini. Al-Qur'an turunkan dari Allah taala bukan makhluk. Bukan makhluk. Syarahnya Syarah Fauzan itu simak baik-baik. Enam yang punya kitabnya simak baik-baik sebagaimana diungkapkan oleh Jahmiyah sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah, Jahmiyah mengatakan bahwasannya Al-Qur'an makhluk, Allahul musta'an. Kenapa? Karena Jahmiyah mereka mengingkari adanya nama dan sifat. Allah taala nggak punya nama, nggak punya sifat kata Jahmiyah. Sehingga mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an makhluk kata mereka. Allahul musta'an. Qabbahahumullah. Semoga Allah Taala memberikan kejelekan kepada mereka. Bal huwa munazzalun Allah. Bahkan Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. bihi. Allah Taala berbicara dengannya. Wa anzalahu ala rasulihi biwasitati Jibril alaihissalam dan Allah taala menurunkan Al-Qur'an terhadap rasulnya dengan perantara Jibril alaihissalam. Ini perantaranya. Jibril alaihissalam. Kemudian naik ke atas lagi matanya itu. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin. Yang telah membawa turun adalah ruhul amin, itu Jibril. yang di Nah barakallahu fikum ditanamkan di hatinya pemimpin para rasul maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diturunkan untuk Rasulullah SAW sebagai wahyu. Kita lihat bawahnya itu qala asy wa asbahullah qala ta'ala ala qalbika al-khitab lirrasul sallallahu Atas hatimu maksudnya apa? Yang diajak bicara di sini adalah Rasulullah SAW. Tapi kita lihat litakuna minal mudhirin tujuannya ini. Tujuannya apa? agar engkau menjadi orang-orang yang berikan peringatan litung litungdiran nas quran al azim agar engkau memperingatkan manusia dengan Al-Qur'an yang agung ini fal qur'anu hujjatullah hujjatullah jalla wa ala ala ibadih perhatikan baik-baik ini Al-Qur'an itu adalah hujjah Allah atas apa Na barakallahu fikum atas hamba-hambanya. Wa uhya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an Agar apa? Agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan orang yang apa? Yang telah sampai Al-Qur'an tersebut. Fa wa hujjatullah 'ala ibadihi, maka Al-Qur'an adalah hujjah Allah atas hamba-Nya. Faman balagha Al-Qur'an wa huwa yafhamuhu, maka barang siapa yang telah sampai padanya Al-Qur'an dalam keadaan dia memahaminya, lau arada qamat 'alail hujjah, kalau seandainya dia mau, maka sungguh telah tegak hujjah padanya. Wala udralah, tidak ada udur lagi. Kalau sudah datang Al-Qur'an kepadanya, maka tidak apa? Tidak ada udur lagi. Nah, karena apa? Karena itu sudah jadi hujjah. Paham ya? Wal quran hujjatun tentang au 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau justru menghujati dirimu. Kalau tidak mengamalkan isi Al-Qur'an, tidak mengamalkan kandungan Al-Qur'an, maka akan apa? Akan menghujai. Nah, Allah musta'an. Simak baik-baik kitabnya. Naik ke atas lagi bilisanin Arabian mubin dengan lisan bahasa Arab. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Ibrani, bukan dengan bahasa yang lainnya, tapi dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Masya Allah jelas sekali ya. Antum hafal, antum murajaah, antum ulang-ulang itu kan bahasa Arab semua. Kita lihat bawahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah bil lughatil Arab allati hiya afsahul lughat. Allah, Dengan bahasa Arab yang mana bahasa Arab merupakan bahasa yang paling afsah, Bahasa yang paling fasih, coba bayangkan. Perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sangat jauh perbedaannya. Bahasa Indonesia itu panjang lebar, bahasa Arab kan pendek. Assalamualaikum. Pendek kan? Coba terjemah bahasa Indonesia. Panjang nggak? Eh? Panjang. Kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terjemah bahasa Indonesia panjang. Paham ya? Kemudian Allah, pendek, simple. terjemah bahasa Indonesia apa? Semoga Allah Taala berikan kehidupan kepadamu yang berkah. Wajang kan? Nah, bahasa Arab Allah, simple. kayak halu, Hah? Pendek. Bagaimana kabarmu? Agak panjang kan? Nah, maksudnya apa? Maksudnya bedanya itu. Bahasa Arab, bahasa yang paling afsah dan juga paling apa? Paling fasih dan bahasa penduduk surga juga apa? Eh, barakallahu fikum sebutan para ulama adalah bahasa Arab. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini, bal bil lughati Quraisyin, bahkan dengan bahasanya orang Quraisy. Orang Quraisy termasuk apa? Kabilah marga yang paling mulia. Allati hiya afsahu lughatil Arab, yang mana lughah bahasa orang Quraisy adalah bahasa yang paling afsahnya, yang paling fasihnya lughahnya orang bahasa orang Arab. Fahuwa fasih, maka bahasanya bahasa yang fasih. Wa afsahu lughat lughatul Arab. Bahasa yang paling afsah adalah bahasa Arab. Bahasa yang paling afsah adalah bahasa bahasa Arab. Nah, kemudian eh, lughanam wa asal lughatul Arab dan bahasa Arab yang paling afsah. Paham ya? Bahasa yang paling afsah itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang paling afsah itu adalah lughatul Quraisy. Bahasanya orang-orang Quraisy, allati nazala bihal Qur'an Karim. Yang apa? Yang dengan bahasa tersebut Nah barakallahu fikum Allah telah turunkan Al-Qur'an Karim. Fala afsah Al Qur'an azim fi alfadhi wa kalimati wa ma'ani maka tidak ada yang lebih afsah lagi daripada Al-Qur'anul Al quranul Azim lafaz-lafaznya dan kalimat-kalimatnya dan makna-maknanya enggak ada yang lebih afsah paham ya jadi Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa yang paling afsah dan paling bagus itu bahasa Arab bahasa Arab yang paling bagus bahasa siapa tadi Quraisy paham ya nah barakallahu fikum seperti itu ikhwani kita din azza nazakumullah kita ambil dikit lagi naik ke atas lagi qala al ibnu qudamah rahmatullah alaih munazzalun ghairu makhluk Al-Qur'an diturunkan bukan makhluk ingat-ingat Al-Qur'an turunkan bukan makhluk tapi apa kalamullah azza wa jal qala syekh salih fauzan bagian bawah munazzalun minallahi jalla wa ala la minal lauhil mahfuz penting ini diturunkan benar-benar dari Allah taala bukan diambil dari lahil mahfuz nah bukan diambil dari lahil mahfuz memang apa memang nah barakallahu fikum berada di Lauhul Mahfud cuman bukan diambil di Lauhul Mahfud. Paham belum? Nah, itu memang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bal minallahi jalla wa ala. Bahkan apa? Bahkan dari Allah Subhanahu wa taala bukan diambil dari Lauhul Mahfud. Maksudnya itu bukan Allah Taala menciptakan di Lauhul Mahfud kemudian diambil itu bukan. Paham ya? Tapi benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Li'anna Allah dzakara hadza fi ayatin katsirah. Perhatikan baik-baik. Dikarenakan Allah taala menyebutkan ini di dalam ayat yang banyak. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Zat yang telah menurunkan Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari siapa? Dari Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran turun dari Allah Ta'ala zat yang maha perkasa dan maha mengetahui. La minal lohil mahfud. Penting ini. Bukan diambil dari lohil mahfud. Karena sebagian mereka asyairah atau yang semisal mereka. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah tapi ibarah. Kata mereka hanya ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala. Ungkapan saja. Allah Ta'ala nggak bicara langsung. Paham ya? Ungkapan yang ungkapan saja Jibril katanya. Allahul Musta'an. Kalau Kulabiyah parah juga. Kulabiyah mengatakan Al-Qur'an itu dongeng, hikayah, cerita. Cerita tentang ucapan Allah taala. Ceritanya saja, bukan secara hakikat Allah taala berbicara. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, falam ya'khudhu Jibril min lohil mahfud. Jibril tidak mengambil dari lohil mahfud. kama takuluhul mubtadi'ah sebagaimana yang diungkapkan oleh al-mubtadi'ah, orang-orang al bidah. Wa inna ma talaqahu Jibril jalawala jalla wa Hanya saja Jibril alaihissalam mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan mana Disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi salam kemudian baru sampai kepada umatnya. Sahabat, para sahabat tabi'in, serta tabi'in atsbab tabi'in hingga sampai di zaman kita ini. Naam. Yang terakhir bagian atas itu qala Ibnu Qudamah rahimahullah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Masyaallah. Dari Allah dimulai Al-Qur'an tersebut dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kembali? Karena nanti di akhir zaman tidak ada lagi orang baik. Di akhir zaman tinggal orang-orang jahat. Tidak ada lagi penghafal Al-Qur'an. Semua penghafal Al-Qur'an hafalannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tinggallah orang-orang yang jahat itu di akhir zaman sehingga apa sehingga wa ilaihi yaud dan akan kembali kepada Allah taala di akhir zaman kelak kita lihat qala asy-syarih wa Syekh Shalal Fauzan minhu minallah Al-Qur'an dari Allah taala bada dimulai yakni takallamallahu bihi la minal lauhil mahfuz Allah taala berbicara dengan Al-Qur'an bukan dari lauhil mahfuz Walamin min bukan dari yang lainnya juga Walamin Muhammad bukan dari Muhammad Walamin Jibril bukan dari Jibril bal huwa min jalla wa ala minhu akan tapi dari Allah Subhanahu wa taala bada dimulai Allah taala memulai dari Al-Qur'an tersebut Allah taala mulai dari Allah Subhanahu wa taala wa ilahi ya'udu fi akhir zaman dan akan kembali kepada Allah taala di akhir zaman kelak jadi kesimpulannya barakallahu fikum Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin ini yang dihafal ya